Pendengar cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Thank you. ke-527 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Presima, Kuit Hendra sebagai Panembahan, Anis sebagai Nyai Nawang Gumilang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Salah sang waktu terus bergeser, telah mengantarkan matahari ke peraduannya, dan siang kemudian digantikan oleh malam. Hujan turun dengan deras dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mereda. Adalah penempahan Bipayana melalui seorang cantrik telah mengundang Kamaswara dan yang lain untuk datang ke ruang pustaka. Panembahan telah mengundang kita, Paman. Kita diminta untuk datang di ruang pustaka. Oh, mengapa di ruang pustaka, Kameswara? Aku tidak tahu. Oh, Paman Kameswara, bukankah... Uh, bukankah Sang Panembahan akan mempertemukan Paman dengan adik bayi? Benar, Badrawati. Lalu mengapa di ruang pustaka? Apakah adik bayi berada di sana? Baiklah, mari kita temui Sang Panembahan. Jangan kita persoalkan mengapa Panembahan mengundang kita ke sana. silahkan masuk anak mas semuanya. Silahkan. Gantri. Saya Panembahan. Tinggalkan aku dan tamu-tamuku di ruangan ini. Siapapun tidak aku perkenankan mengganggu pembicaraan kami. Lakukan sebagaimana aku sedang disangkal kamu, Jan cantre Baik, Panembahan. Baiklah, pergilah dan padamkan lampu itu. Aku ingin berbincang dengan tamu-tamuku dalam kegelapan malam. Baik, Panembahan. Cantri itu kemudian melangkah mendekati damar uble dengan minyak lemak yang berada di dinding dan kemudian meniupnya hingga ruangan itu menjadi gelap gulita. Cantri itu kemudian melangkah ke arah pintu dan menutupnya dari luar. anak-anak mas semuanya. Meski lampu telah dipadamkan, akan tetapi aku yakin anak emas mampu memusatkan kemampuan anak emas dengan mempertajam pandangan. Gelap ini tidak menjadi masalah bagi kami panembahan. Ya, ya, ya. Aku percaya hal itu. Tetapi, kenapa digelapkan? Dan anak emas semuanya tentu bertanya-tanya di dalam hati. Mengapa aku memerintahkan kepada cantrik untuk memadamkan lampu upi? Memang demikianlah sebenarnya kebiasaanku jika sedang bersemadi di sanggar pamujan. Aku memerintahkan kepada cantrik untuk memadamkan lampu agar pikiran dan keheningan hatiku bisa terpusat dalam semadi. Dan biasanya tidak aku izinkan siapapun mengganggu Oh, menarik sekali penambahan. Bagaimana anak mas kami suara? Apa yang menurut anak mas menarik itu? Bukankah dengan demikian Panembahan sebenarnya sedang berbohong? Semua abdi padepokan ini tentu mengira Panembahan tentu sedang bersemadi. Padahal sebenarnya pada saat itu Panembahan entah berada di mana. Tidak seorang pun yang tahu. <laughs> Anak Mas Kameswara benar-benar cerdas. Anak Mas pintar merangkai berbagai hal untuk menarik sebuah kesimpulan. Pada dasarnya, keadaan di sinilah yang mengajariku Panembahan. Baiklah, anak Mas Kameswara. Serta Adi Wasibresima, Tole Badrawati, dan anak Mas Lari Angon dengan cara beginilah, aku akan mengajak menemui bayi yang hilang itu. Mari, ikuti aku. Tolong anak mas, bantu aku membuka sirap-sirap ini. Oh, ternyata benar dugaanku. Di lingkungan padepokan ini terdapat sebuah ruangan di bawah tanah. Satu-satunya tempat yang paling mungkin untuk menyembunyikan para meswara. dibantu oleh Lare Angon membuka lantai sirap di bagian sudut dari ruang pustaka itu. Ternyata terdapat sebuah lubang di bawah sirap itu. Dan ketika Kamaswara memperhatikan dengan menggunakan ketajaman matanya, di lubang masuk ke dalam tanah itu terdapat sebuah undakan. Ruangan bawah tanah ini ibaratnya seperti rumahku sendiri. Mari, anak mas semuanya, serta Adi Wasi Bresima. Ikuti aku dan jangan ragu-ragu. Ternyata dengan cekatan penempahan Dwipayana mendahului turun ke dalam lorong yang menuju ke bawah tanah itu. Di belakangnya Wasi Bresima, disusul kemudian oleh Badrawati dan Lare Angon, serta Kameswara paling belakang. gelap sekali. Aku hanya melihat warna hitam penembahan. Bagaimana mungkin penembahan bisa membangun ruangan bawah tanah seperti ini? Bukan aku yang membangun anak Mas Kaniswata. Aku menemukannya. Dan karena tempat ini tidak terpakai, aku menggunakannya. Ah, aku telah mengira bahwa di padepokan ini tentu terdapat sebuah ruangan di bawah tanah. Dan aku sibuk mengira, bahkan menduga, di sanggar pamujanlah tempat untuk menuju ke ruangan bawah. Ternyata justru dari ruang pustaka. Masuk akal jika anak mas menduga pintu menuju ke ruangan bawah tanah itu berada di sanggar pamujan. Tunggu sebentar anak mas. Aku akan menyalakan obor. Aku akan membuat api dari batu titian. Ah, silakan penembahan. Aku telah menyiapkan obor di tempat ini dengan minyak jarak atau lemak. Sewaktu-waktu dibutuhkan, tidak perlu bingung. Di dalam hati, suara tidak habis pikir karena ternyata sedemikian banyak rahasia yang menyelubungi panempahan Dwipayana, membuat Kameswara merasa semakin penasaran, ingin mengetahui siapakah sebenarnya sang panempahan itu. Panembahan Dwipayana sibuk dengan batu titikan yang lazim disebut sebagai batu api. Dua buah batu yang dibenturkan itu memuncratkan bunga api yang kemudian membakar embut kelapa. Dan kemudian dengan cekatan pula Penempahan menyalakan opor yang diambilnya dari dinding. suara mengangguk-angguk, manakala menyadari betapa berbedanya sang penembahan sekarang dan sebelumnya. Penembahan yang tua tertatih-tatih, uzur mau mati itu, kini telah tidak ada. Yang ada adalah penembahan yang gesit. Akan halnya Prisima, Badrawati, dan Lare Angon, mereka sibuk dengan angan-angannya sendiri. Aku persilahkan anak emas dan adiwasi Bresima untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di bawah tanah ini. Di tempat semacam ini, orang yang tidak tahan akan merasa sangat tertekan karena merasa di ruangan yang sempit. Oh, bolehkah aku bertanya sesuatu panembahan? Bertanyalah, Patrawati. Apa yang ingin kau ketahui? Siapakah pemilik dari ruangan di bawah tanah ini? Uh, Maksudku, jika bukan penyembahan yang membuatnya, tentu ada orang yang telah membuatnya. Umur bangunan di bawah tanah ini nampaknya sudah beratus-ratus tahun, Dole. Tentu jauh lebih tua dari umurku. Nah, sekarang mari ikuti aku. Kita akan berjalan menyusuri lorong yang cukup panjang dan sempit untuk menuju ke suatu tempat yang lain. Mari. terasa sedikit aneh di hidung. Udara terasa hangat. Dengan senang hati, Wasi Presima berjalan mengikuti gerak langkah panembahan Dwipayana yang berjalan paling depan. Beberapa waktu berlalu, mereka menelusuri lorong-lorong yang kemudian bercabang-cabang, sehingga bagi yang pertama kali berada di tempat itu tentu akan merasa kebingungan. Dan di luar sadarnya, Badrawati bahkan berkata, jika aku sendirian, barangkali aku tidak akan menemukan jalan kembali, tersesat, dan hanya berputar-putar di tempat ini. Akhirnya, setelah beberapa saat lamanya berjalan mengikuti lorong yang memanjang, Sampailah mereka di sebuah ruangan yang cukup luas. Ruangan dari dinding halus yang mengingatkan kamu suara pada bagian-bagian tertentu dari gua di balik air terjun Gambang Ayun. Tuanku, tempat ini agak lebih terang panembahan. Suasana agak terang ini bukan sekedar berasal dari opor yang panembahan pegang. Benarkah panembahan? Benar, Adiwasi. Jika di atas tanah, berada di manakah kita panembahan? Jika aku katakan, barangkali anak mas kami suara akan terkejut. Di mana panembahan? Kita hampir berada di bawah sendang pancuran bidadari, anak ya, mas. Oh, aku tidak mengira penembahan bahwa ternyata tempat ini berada di bawah taman dan sendang yang asri itu. Kita jangan terlampau lama berada di sini. panembahan Bipayana kembali berjalan. Di belakangnya adalah Badrawati dan Nareangan, sedang masih bersima beriringan dengan Kamaswara. Entah mengapa, perasaan Kamaswara kemudian menjadi tegang. Dia merasa yakin bahwa dia sudah dekat dengan anak lelakinya, si anak yang hilang. Dan akhirnya, Nafas. Ya, aku juga mendengar Pak Jawati. Uh, eh, Panembahan, aku mendengar ada di sana nafas selain kita. Siapakah yang berada di tempat ini? Jangan cemas, anak mas. Mari, sudah dekat. Nanti anak mas akan melihat siapa orangnya. Akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju. Kama suara serasa tercekat jantungnya menyaksikan sebuah pemandangan yang menggetarkan. Padrawati yang biasanya banyak bicara menjadi seperti bisu, apalagi lare angon yang memang pendiam. Sementara sang wasi Bresima segera menghubung-hubungkan apa saja yang diketahuinya. Di sebuah ruangan yang diterangi oleh obor dengan minyak lemak atau minyak jarak, terlihat seorang perempuan cantik sedang tidur memeluk bayi Parameswara. Menirik keadaannya, perempuan itu baru saja menyusui dan kemudian tertidur. sekali saja untuk menemuinya. Itu demi keselamatan putra anakmu sendiri. Aku berjanji panembahan. Ketahuilah anak mas Kansubara. Perempuan yang menyusui anak lelakimu itu adalah salah seorang dari lima orang yang memiliki Raja Kalacakra. Nama perempuan itu adalah Nyai Nawang Kumilang. Ia ya, istri seorang prajurit yang gugur di dalam peperangan antara Tumapel dan Kediri. Dan ia membawa pertanda takdir itu anak mas. Jadi orang ini yang diceritakan oleh Bapak Brahmana Logawi? Anak mas rupanya telah bertemu dengan Brahmana Logawi. Benar Panembahan. Dengan pandangan nanar, suara memandang pada bayi yang menyusu pada perempuan yang sebenarnya bukan ibunya itu. Bagaimanapun juga, setelah sekian lama diaduk oleh rasa cemas dan letih atas hilangnya para mesuara, hati Kameswara serasa teraduk. Oleh kehadiran beberapa orang di tempat itu, Nyai Nawang Gumilang terbangun dan terkejut. Nyai Nawang Gumilang bergegas bangun dan membetulkan pakaiannya yang kurang rapi. Dan ketika Nyai Nawang Gumilang duduk, Kameswara melihat bahwa wujud perempuan itu memang seperti yang dilihatnya melalui sebuah tapa berata patigeni yang dilakukannya di Palwasambu. Kau baru saja bangun tidur. Kau tentu masih kebingungan. Nyai Nawang Kumilang yang baru saja bangun tidur itu nampak gugup dan goreh. Pikirannya yang mendadak beralih dari alam mimpi ke alam sadar membuatnya kebingungan. Panembahan Pipayana kemudian melangkah mendekati Nyai Nawang Gumilang dan kemudian duduk di tepi pembaringan. Meswara bagaikan teraduk tidak karuan hatinya, manakala akhirnya dia bertemu kembali dengan para mesuara. Bayi itu sedang tidur lelap dalam pelukan seorang perempuan yang bukan ibunya. Penambahan Bipayana mengatakan bahwa perempuan itu memiliki Raja Kalacakra, sebagaimana yang dimiliki oleh Badrawati dan yang lainnya. Betapa terharu hati Kamaswara. sama Tunjukkan pula telapak tangan kanan. Eh, ini Panembahan. Nah, lihatlah Nyai. Tidak hanya Nyai seorang yang memiliki raja seperti itu. Raja yang diberi nama kalacakra Bocah ini bernama Badrawati. Demikian juga anak Mas Lareang juga memiliki raja Kalacakra yang artinya dengan adanya raja seperti itu orang-orang itu berkewajiban untuk menyelamatkan jiwa bayi itu apapun taruhannya nah, namaku Badrawati Bibi Bibi siapa? Oh, aku Nawang Gumilang uh, aku senang berkenalan dengan Bibi <laughs> aku juga Badrawati uh, eh, sebaiknya aku akan memperkenalkan yang lain, yaitu yang berdiri termangu, tidak begitu banyak bicara, itu adalah Paman Lare Angun, Bibi. Uh, Paman Lare Angun juga punya Raja Kala Cakra. Lalu yang seorang lagi itu, ia Paman Suara. Ia bapak dari bayi yang sekarang bersamamu itu, Bibi. Wajah Nyai Nawang Kumilang sedikit berubah ketika Badrawati mengatakan siapa Kamasuara. Nampaknya Nyai Nawang Kumilang yang pernah kematian bayi itu merasa cemas seandainya ayah dari para Meswara akan meminta kembali bayinya itu. Akan halnya Kamaswara sendiri, dengan agak ragu-ragu, dia kemudian melangkah mendekat. Aku memeluk anakku barang sekejap saja. Berikan bayi itu kepadanya hanya Nawang ini. Anak emas Mas suara sudah cukup lama tersiksa oleh keribuannya kepada bayi itu. Setelah itu, untuk keselamatan bayi itu, anak emas akan menitipkannya kepadamu. <laughs> Baik, penembahan. Dengan hati-hati, Nyai Nawang Gemilang merengkuh bayi yang tidur telentang di atas tumpukan kain untuk menghangatkannya. Diciumnya bayi yang masih tidur itu dengan segenap naluri seorang ibu yang dimilikinya. Dan kemudian dengan hati-hati diserahkannya kepada Kamaswara. Rameswara anakku. Rameswara. Rameswara. Ini Bapak sayang. Kau sudah lupa pada Bapak. Suara memeluk anaknya erat-erat. Setelah sekian lama berpisah dari bayi itu, suara melihat anaknya telah berkembang lebih montok dan sehat. Didekapnya kepala anak itu, dibusainya rambutnya, diciuminya keningnya, dan mata Kameswara kemudian berkaca-kaca. Oleh pelukan itu, bayi itu kemudian terbang. Kau sudah lupa pada Bapak? Perhatikan aku para meswar Ini aku Bapak. Bayi itu benar-benar bayi yang elok. Bukan saja parasnya, tetapi juga kecerdasannya. Meski telah beberapa bulan berpisah dengan ayahnya, ternyata bayi itu masih mengenalinya. Maka tiba-tiba saja senyumnya meregah, tangannya menggapai-gapai. Dan dengan penuh kasih sayang, Kama suara mendekapnya. Oh, suara anak. Tidak akan aku biarkan bahaya macam apapun menjamahmu. Aku berjanji para suara. Tidak akan aku biarkan bahaya menjamahmu. Akan aku tumpas mereka yang bermaksud buruk terhadapmu. Tumpah siapapun mereka yang akan membahayakan anakku. Ada keharuan yang menyelinap di dalam perasaan Badrawati maupun Lare Angon melihat apa yang dilakukan oleh Kamaswara. Badrawati yang pernah kebingungan amat sangat karena kehilangan bayi itu diculik oleh orang berjubah merah bergegas mendekati. Para meswara ternyata luar biasa dia masih mengenali Badrawati dan kakinya bergerak-gerak keras. Eh, nampaknya kau masih ingat kepada aku adik bayi? Hah? Kau masih ingat kepada perjalanan kita bersama-sama? Kalau kau sudah besar nanti, aku akan mengajakmu gelut. Hah? Banting-bantingan? Kau berani gelut denganku, adik bayi? Uh, eh, sang panembahan. Bagaimana itu Dekatawati? Lalu, siapa orang berjubah merah yang menculik adik bayi ini dari tanganku? Apakah pertanyaan itu harus aku jawab, Dori? Adik bayi toh dalam keadaan selamat. Badrawati benar sang penembah. Aku juga paman masih Bresimah dan saudaraku Lari angin. Tentu juga bertanya-tanya, ingin mengetahui siapakah orang berjubah merah yang telah membawa anakku dan kemudian menyerahkannya kepada sang penembah. Baiklah. Aku tidak akan keberatan untuk menjelaskan soal nama Amas suara. Akan tetapi aku minta tidak sekarang. Nantilah, di lain saat saja. Maaf penambahan. Akan tetapi sore tadi, Badrawati dan Lari Angun yang sedang memancing, melihat orang yang mencurigakan. Orang yang mencurigakan? Berceritalah Badrawati. <laughs> jangan aku. Sebaiknya Paman Lari Angun saja yang bercerita. Oh. Berceritalah Lari Angun, apa yang kau lihat tentang orang bercapi lebar itu? Bagaimana anak Mas Lari Angun? Sebenarnya lah penembahan. Aku dan Badrawati dengan ditemani seorang cantrik sedang memancing ikan di telaga ketika melihat orang itu berada di kejauhan. Ia berdiri jauh di sebelah barat telaga, di dekat sebuah batu besar. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa memperhatikan wajahnya dengan seksama panembahan. Karena orang itu bercapingan, Mas. Benar panembahan. Lalu? Badrawati kemudian berusaha menyergapnya. Akan tetapi ketika Badrawati sampai di tempat orang itu, orang bercaping lebar itu lenyap panembahan. Ah, itulah panembahan. Aku menaruh prasangka terhadap orang bercaping itu yang mungkin mempunyai maksud yang tidak baik terhadap isi pada pokan ini. Kecuali jika orang itu adalah si jubah merah. Bagaimana penembahan? Bukan anak mas. Jadi bagaimana sang penembahan? Aku tidak mengenal siapa orang yang bercaping itu. Ia bukan Prapangkara, juga bukan Prapangcana. Bukan maksudku meragukan apa yang dikatakan penembahan. Akan tetapi, apakah penembahan benar-benar yakin? Aku yakin, anak mas. Karena jiwa yang ada di tubuh Prabangkara atau Prabancana, seolah diriku sendiri. hebat itu? Jika ternyata sang penembahan tidak mengetahui, kita memang wajib mencurigai orang bercaping itu, Badrawati. Kita harus menaruh prasangka. Siapa tahu orang itu bermaksud buruk. Baiklah, anak emas. Dengan keterangan anak emas baru saja, aku menjadi cemas. Jangan-jangan di saat ini, orang tak dikenal itu sedang merayap di padepokan. Kita harus segera kembali ke atas tanah, anak emas kami suara. Silakan jika anak emas akan berpamitan kepada Nyai Nawang Kumilang, Baik Panembahan. Nyai Nawang Kumilang, aku titip anakku kepadamu. Aku aku tidak bisa mengatakan betapa terima kasihku kepada Nyai. Tidak bisa aku ukur dan tidak mungkin bisa aku balas. Nampaknya di dunia ini hanya Nyai seorang yang mampu menyusui anak. Sekali lagi aku sangat berterima kasih kepadamu, Nyai. Aku... Aku hanya... Aku hanya menunaikan kewajiban di sana. Terima kasih atas pengertian. Suatu Jika untuk waktu yang tidak terbatas, kita tidak boleh bersama-sama. Itu adalah demi kebaikan dan keselamatan. Tetapi percayalah anakku, Bapak sayang padamu. Bapak tidak akan membiarkan bekundal-bekundal api setan itu memburu-buru. Terimalah Nyai. Sebuah kebahagiaan bagi para mesuara. Karena Nyai melimpahinya dengan kasih sayang yang tulus. yang kemudian menerima para meswara dari tangan ayahnya. Bayi itu kemudian digendongnya dengan cinde panjang. Bayi itu menggerak-gerakan kaki dan tangannya, sambil tatapan matanya tidak pernah lepas dari ayahnya. Bayi itu bahkan tersenyum di dalam celotehnya. kita tinggalkan tempat ini. Paman, ayo. Mari Panembahan. Bagaikan tidak peduli dengan bagaimana perasaan suara, Panembahan Dwipayana mendahului melangkah, diikuti oleh Lare Angon, Badrawati, dan kemudian Wasi Presima. suara berjalan paling belakang. Tetapi Anakku, jangan pedulikan anak mas. Dia menangis, Panembahan. Biarkan Nyai Nawang bilang menenangkan hati. Serombongan orang itu kemudian kembali menyusuri lorong di bawah tanah menuju ke arah semula. Di perjalanan pulang itu, tidak ada yang berbicara, hingga kemudian mereka kembali telah berada di ruang pustaka. Bagaimana, anak? Perasaan anak Mas tentu merasa lega setelah bisa bertemu dengan putra anak Mas. Sang penembahan, bagaimana anak Mas suara? Aku merasa lega melihat kenyataan. Anakku tidak kurang suatu apa. Bahkan telah ada seorang perempuan yang menyusuinya. Namun demikian, kelegaan hatiku aku rasakan hanyalah sementara. Karena aku tersadar oleh kenyataan lain bahwa bahaya yang besar masih membayanginya. Para mesuara aku temukan tidak kurang suatu apa. Akan tetapi itu bukan berarti bahaya yang menghantuinya telah pergi. Sang penembahan, apa yang telah sang penembahan lakukan? Aku tidak bisa membayangkan dengan cara bagaimana aku harus membalasnya. Apa yang aku perbuat sebenarnya juga tidak lebih dari sebuah tanggung jawab. Aku merasa berkewajiban untuk ikut menyelamatkan putra anak emas dari ancaman marah bahaya. Apalagi aku mengetahui dengan sebenarnya peran apa yang dibawa anakmu, serta peran apa yang dilakukan oleh sumber bahaya yang membayanginya itu. Terima kasih, Panembahan. Selanjutnya, aku mohon petunjuk kepada Sang Panembahan. Apa saja yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan anakku itu? ibarat harus memasuki lautan api pun, aku telah siap sang penembahan. Baiklah, anak emas kami suara. Aku percaya dengan apa yang anak emas ucapkan itu. Bahwa apapun akan anak emas lakukan untuk menyelamatkan putra anak emas. Jika anak emas mempercayakan kepadaku untuk memberi petunjuk-petunjuk atas hal-hal apa saja yang harus anak emas lakukan, Aku berharap anak emas benar-benar mau melakukannya. Seberat apapun, akan aku kerjakan penembahan. utusan Kameswar untuk melakukan apapun petunjuk yang diberikan oleh penambahan Dwipayana. Perasaan itu seolah mempuncah pula di dada Badrawati dan Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra yang berarti harus membantu memberikan pengayoman pada para meswara apapun taruhannya. akan dikatakan penambahan tripayan, petunjuk apa yang akan diberikan pada Kamaswara. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.